بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله kaum muslimin rahimakumullahu taala masing-masing kita tentu mendambakan kesuksesan mendambakan kebahagiaan sukses yang hakiki yang abadi sukses di dunia dan di yaumul kiamah nanti ini dambaan setiap insan, setiap orang tanpa terkecuali. Awasbin rahimakumullahu ta'ala Dalam pandangan Islam Sebuah kebahagiaan Sebuah kesuksesan Itu berkaitan dengan kondisi masing-masing insan dalam kesehariannya Kita sebagai insan yang hidup di muka bumi ini Pasti akan merasakan kenikmatan di lain waktu kita pasti akan mendapatkan ujian, cobaan, cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Di sisi yang lain, kita sebagai insan yang beriman dituntut untuk melaksanakan kewajiban berupa barakallahu fikum bimbingan-bimbingan Islam yang harus kita tunaikan atau larangan-larangan agama yang harus ditinggalkan. Sisi yang lain pula kita sebagai insan manusia biasa tempatnya salah, tempatnya khilaf, tempatnya alfa banyak dosa yang kita tahu, yang kita nggak tahu, yang sadar atau tidak. Semua kondisi yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari ini, di situ ada sebuah kunci kebahagiaan, ada kunci kesuksesan. Apabila kita betul-betul menerapkan bimbingan Islam padanya. Dan sebaliknya ada kunci kesengsaraan manakala kita mengabaikan bimbingan Islam pada Kaum muslimin rahimakumullah taala dikala kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Azza wajal. Kita tahu kewajiban kita adalah syukur nikmat. La in syakartum la wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nikmat apapun, sekecil apapun, lahir batin Tatkala kita mendapatkan kenikmatan wajib syukur akan menambah nikmat tadi. Dan itu merupakan kunci kebahagiaan tatkala kita meraih sebuah kenikmatan. Syukur nikmat. Tatkala diuji dengan berbagai macam cobaan-cobaan terkait dengan harta kita, terkait dengan uh, maisha kita, penghasilan kita, terkait dengan keluarga kita, anak istri kita, kerabat kita. Musibah. Kewajiban kita sebagai insan yang beriman sabar. Harus sabar menghadapi cobaan tadi. Harus sabar menghadapi musibah tadi. Itu yang terbaik. Itu bimbingan yang terbaik. Tidak ada sikap yang lebih baik dibandingkan sabar ketika menghadapi musibah. Kita berkeluh kesah kita uh, mengungkapkan kekesalan, kekecewaan, tidak bakal bisa mengembalikan musibah tersebut. Tidak bakal bisa menghentikan itu semuanya. Yang bisa menenangkan jiwa, menerapkan hati itu kesabaran. Dengan sabarnya kita, kita akan meraih namanya saadah kebahagiaan. Di saat kita dihadapkan dengan perintah-perintah agama, maka sikap yang tepat dari seorang muslim ialah al-imtithal. Dia harus melaksanakannya, melakukannya, menjalankannya sesuai dengan batas kemampuan dia. Fattaqullaha mastata'tum, fattaqwalah mampu kalian. Itu kunci kebahagiaan. Kita akan meraih semua keutamaan, meraih semua fadilah yang disebut dalam Islam terkait dengan masing-masing poin ketaatan tadi. Barakallahu Tatkala kita dihadapkan dengan larangan-larangan agama, sikap yang terbaik al-ijtinab, setinggalkan dan jauhi. Semuanya tanpa terkecuali. Itu yang terbaik. Kaum muslimin rahimakumullah taala, kita sebagai seorang insan tidak lepas dari kesalahan. Sealim apapun dia, setakwa apapun dia, pasti salah. Dia manusia biasa. Di sini sikap yang tepat dan yang wajib ditunjukkan ialah at-taubah wal istighfar. Perbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla, perbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan taubatnya kita, dengan istighfarnya kita, semua akan dihapus. Semua akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kita hidup seolah tidak punya dosa. Ketika sering taubat, sering istighfar. Kelemahan kita, kesalahan kita akan dihapuskan dengan taubat dan istighfar kepada Allah. Dan istighfar tadi itu pun juga merupakan kunci kebahagiaan. Barangkali Ini semuanya ada dalam kehidupan kita. Kenikmatan, musibah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Kita dosa, kita salah, tahu pada sifat. Ada dalam kehidupan kita. Manakala kita menyikapinya dengan sikap yang tepat dengan poin-poin tadi. Disitulah kita akan meraih sebuah kebahagiaan secara batin kita bahagia, nanti di kiamat juga akan bahagia. Bahagia dunia akhirat. Barakallah itu. Tapi manakala kita salah dalam menyikapinya yang muncul kesengsaraan. Tatkala kita dikasih nikmat, kita congkak, takabur, sombong, membinasakan. Mengundang murkanya Allah Azza wa Sengsara di kiamat. Ada yang namanya musibah, kita berkeluh kesah hanya berkeluh kesah, hanya uh, mengumpat-umpat dan segala macam, nggak ada kesabaran padanya. Dapatkah hilang musibahnya? Musibah, musibah akan terjadi. Kita akan semakin sakit hati kita, akan semakin menderita kita dengan keluh kesah Di sisi yang lain diharamkan oleh agama sikap-sikap yang kurang tepat. Tak kala kita diharapkan dengan perintah, kita malah meninggalkan. Tidak beramal saleh tidak bertakwa kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah. Kesengsaraan. Itu kesengsaraan. Ada maksiat diterja, dilanggar, tak kerjakan. Nikmat sesaat. Tapi sengsara abadi. Dia kiamat nanti kalau tidak taubat kepada Allah. Kita punya dosa, kita punya kesalahan. Dan juga taubat. Kebinasaan. Hanya ada dua kemungkinan. Bahagia atau sengsara. Bahagia bagi yang memiliki sikap yang tepat sarah, bagi yang mengabaikan bimbingan di atas. Syukurlah ketika ada nikmat, sabarlah ketika ada musibah, laksanakan ketika ada perintah, tinggalkan ketika ada larangan, istighfar dan taubatlah ketika berbuat dosa dalam e, berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini semua merupakan unwanus sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan. Lawannya merupakan unwanu syakawah, tanda-tanda kebinasaan dan kesengsaraan. Sesuai seorang muslim mendapatkan yang bahagia bukan sengsara. Maka terapkan poin-poin tadi dalam kehidupan kita insya Allah taala akan membawa kebahagiaan duniawi, kebahagiaan agama, kebahagiaan ukhrawi untuk masing-masing kita dan itu yang terbaik. Di sisi yang lain, poin-poin tadi merupakan ibadah kita kepada Allah Azza Ibadah syukur nikmat, ibadah sabar ketika musibah, ibadah menjalankan ketaatan, ibadah menjauhi larangan, dan ibadah taubat dan istighfar kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan yang kepada kita semua sehingga dalam semua kata dalam semua kondisi kita diberi taufik dan dikasih jalan yang benar menyikapinya dengan sikap yang tepat barakallahu fikum syukur nikmat sabar ketika musibah perintah melaksanakannya larangan dijauhi taubat dan istighfar kepada Allah dari semua dosa Semoga bermanfaat untuk saya pribadi untuk jamaah sekalian dan semoga ke depan kita lebih baik dalam menyikapi semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.